Kalau kita mau ditolong oleh Allah dengan cara ajaib, tunjukkan keyakinan kita dalam kondisi-kondisi yang ajaib, yang sulit. Justru saat itu Allah akan menunjukkan pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau kondisinya biasa-biasa aja, maka Allah akan menolong kita juga biasa-biasa aja. Dan tipsnya, kadang-kadang kita harus nekat sedikit. Karena hanya dengan sedikit nekat kita bisa belajar tawakal. Kalau semuanya harus dihitung logis, kapan kita akan belajar tawakal? Ini kayaknya nih kurang logis nih. Memang kita butuh hitung-hitungan logis, ilmiah butuh. Cuman sedikit nekat itu dibutuhkan juga. Harus dikombin nih. Logika, iman, nekat. Logika, hitung-hitungan ilmiah. Iman, yang penting kita melakukannya tidak melanggar syariat. Nekat, disitulah bab tawakal. Kalau udah sesuai dengan hitungan-hitungan ilmiah, kemudian juga kita tidak melanggar hukum Allah, sedikit berspekulasi dalam bahasa lain adalah nekat, di situ kita akan ngerasain the power of KPP. Itu baru dapat power of KPP. Dengan kita sedikit nekat, kita akan tahu, oh saya mah nggak bisa ngandelin siapa-siapa kalau gini, cuma bisa ngandelin Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kita sekali berhasil mengandalkan Allah dan pasti berhasil, maka kita akan semakin yakin untuk terus mengandalkan Allah next. Dalam next kasus, next time, kita pasti akan lebih yakin untuk ngandelin Allah. Makanya saya hampir bisa dibilang agak nggak terlalu gampang galau kalau urusan pemeliharaan Allah nggak punya duit, nggak galau sama sekali. Saya pernah cerita juga di Kairo kalau lagi nggak punya duit, makanya minum air putih sama kurma yang udah berjamur gitu, kurma yang udah agak-agak udah lama gitu, udah lebih dari setahun udah berjamur kan udah keras, ditaruh di air, direndam, kalau udah agak lembut baru dimakan. Tapi kalau lagi ada duit tadi sehari tiga kali di di restoran. Gak punya manajemen, baru ada manajemen pas udah nikah. Yeah. Jadi ini yang saya bilang the power of doa. Doa itu luar biasa, bisa benar-benar bisa break the impossible. Sampai saya berada di Bandung ini juga impossible. Dulu bagi saya Bandung itu kota yang nggak mungkin saya akan tinggal di sana. Saya awal-awal datang ke Bandung, belum punya kerjaan sama sekali. Saya berdiri di sebuah tower. Saya naik ke sebuah tower di kota Bandung, terus saya bicara sendiri. Saya butuh waktu lima tahun ya Allah Ingin bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kota ini Kenapa saya naik ke tawar bukan karena lebih dekat ke Allah Karena kalau mau lebih dekat ke Allah jangan naik ke tawar Sujud serendah-rendahnya Makin rendah makin de dekat Saya naik ke tawar tuh cuma pengen menikmati kota Bandung Lihat kota Bandung Wah Masya Allah saya lima tahun lagi nih Harus menjadi seseorang yang bermanfaat di kota Bandung ini Alhamdulillah setelah lima tahun Allah kasih kemudahan-kemudahan-kemudahan yang luar biasa dan hampir bisa dibilang saya datang ke Bandung juga nggak punya modal sama sekali. The power of kepepet. Di situ belajar tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya ini datang ke sini karena ingin beramal soleh karena saya ingin eh, lebih taat kepadamu, saya ingin berdakwah. Tapi saya nggak mau jadi guru tetap, ya Allah. Masih ada requestnya juga, ya Allah. Saya kalau bisa jangan jadi guru tetap ya. Saya orangnya karena susah diatur, senangnya loncat salah loncat sini. Jadi kalau bisa yang bebas-bebas aja ya Allah. Gitu. Ya. Akhirnya diundang alhamdulillah jeng ngajar. Yang dulu saya pernah cerita, saya disuruh ngajar ceramah. Saya ceramah nggak bisa. Bisanya cuma apa teriak-teriak doang. Alhamdulillah bisa ngaji, tapi kalau ceramah nggak bisa. Awal-awal ceramah kebalik. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Subhanahu wa taala eh <laughs> kebalik Saking semangatnya gitu Rasulullah Subhanahu wa taala. Allah teh sallallahu alaihi wasallam. Jamaah bingung, ah ini ustaz dari Kairo sallallahu alaihi wasallam kembali. <laughs> Terus bingung lagi nih gaya siapa kalau mau ceramah? Ah gaya Agim aja lah. Halo? Betul tidak? Gitu-gitu. Waktu itu kan saya belum nyunda sama sekali, baru datang dari Aceh tiba-tiba ngomong bahasa Sunda kan patah-patah banget tuh. Jadi orang yang dengar juga kasihan ngelihatnya. Aduh, kasihan ya misalnya. Udahlah kan mereka mau dengar bukan karena enak ceramahnya, karena kasihan lewat aja. Ah ternyata nggak nyaman gaya Agim. Eh saya ganti Zainuddin Amjad. Assalamualaikum. Nggak dapat juga. Wah nggak nyaman juga. Akhirnya be yourself no matter what they say lah. <laughs> Akhirnya selama yang sebisanya saya aja. Udah mulai nulis-nulis buku. Nulis-nulis buku pertama, saya penulis, saya kulinya, saya direkturnya, saya yang jualnya. Saya nulis buku. Judulnya uh, eh, Tadabur Al-Quran. Terus saya kirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke teman-teman Kairo yang udah pulang. Ngirim pakai bus, terus juga pakai beberapa paket yang ngirim keluar kota. Bawa pakai bus al, apa, Malboro gitu kan buku kan berat tuh kalau pakai bus Malboro. Saya angkat sendiri di Soekarno Hatta. Wah ternyata itu penulis bukunya. Angkat buku. Nih saya mau ngirim ke buku apa nih? Buku tentang tadabur Al-Quran. Oh ya siapa penulisnya? Hanan Ataki gitu. Oh ya. Padahal saya. saya. <laughs> Jualan di book fair Kan ada book fair di Braga dulu tuh, Islamic iya. Book Fair jualan. Alhamdulillah dari percikan imannya Pak Amirudin ngasih satu space buat saya display buku saya. Saya bikin X banner, saya bawa naik motor hujan-hujan pakai jas hujan gitu, turunin buku basah-basah, naruh disusun-susun. Setelah disusun-susun saya balik lagi ke toilet, ganti baju yang agak-agak keren gitu seolah-olah penulis, baru balik lagi. Saya udah pakai dasi gitu, udah yes, penulis gitu kan. Pas orang datang, "Ah, ini buku siapa?" Ini wajahnya <laughs> mirip. <laughs> Jadi di cover buku itu wajah saya paling gede tuh. Tulisannya kecil, yang penting wajah saya. Biar orang kan lagi pencitraan, pengen terkenal, namanya juga pengen terkenal. Jadi wajahnya gede, judulnya kecil. Pas orang lihat ini buku siapa yang nulis? Mirip. Hmm. Oh iya, ini iya, penulisnya minta tanda tangan, tanda tangan. Dari situ mulai banyak acara, udah gitu bikinlah beberapa lembaga. Dari situ saya mencoba, itu awal saya ngerasa feeling guilty kan. Kok saya belajar jauh-jauh cuma untuk ngajar-ngajar gini terus dibayar? saya harus bikin dakwah yang saya nggak dibayar. Akhirnya setelah tujuh tahun kayak gitu, Allah kasih ilham, muncullah pemuda hijrah. Dan saya merasa dengan pemuda hijrah ini hilang sedikit feeling guilty-nya. Karena bisa berdakwah yang tidak ada lagi orientasi-orientasi apapun selain pengen berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu perjalanan semuanya tidak akan terjadi kecuali dengan doa. Kalau ngandalin ilmiah nggak kayak gitu. Ilmiahnya harusnya saya pulang dari Kairo tuh udah di Banda Aceh aja. Ngapain jauh-jauh ke Ban? Ke Bandung. Atau ilmiahnya saya nggak usah ke Kairo, udah aja sekolah di Banda Aceh atau kuliah di Banda Aceh. Tapi nggak pakai ilmiah doang, pakai iman, pakai rububiyah, pakai keyakinan bahwa Allah yang di Indonesia dengan Allah di Mesir sama. Sedikit nekat kadang dibutuhkan. Jadi kalau kalian mau melihat eh, keajaiban, jangan <clears throat> cuma ngelihat Instagramnya, datang ke rumahnya. Lihat Instagram satu, ngepoin lagi Instagram kedua, sampai 10 Instagram dikepoin, tapi nggak ngelamar-lamar, itu nggak ada keajaiban. Mau ngelihat keajaiban? Ini rumahnya di mana? Udah aja di komen, neng rumahnya di mana? Saya mau datang. Udah aja kayak gitu. Tunggu aja keajaiban. Keajaiban apa? Di di blog sama dia. <laughs> Gara-gara nggak bisa masuk lagi Instagram. Kenapa saya di blog? Kayak orang aneh kata dia. Tapi kan namanya juga usaha kan, jangan menyerah. Ulangi lagi komen di berikutnya sehingga kita terkenal komentator yang paling banyak menyam, menghampiri akun-akun yang keren-keren. Komen di situ. Sampai kalau perlu eh, jangan setengah hati. Bagi kecuali akhwat ya, kalau yang cewek mungkin banyak batasan. Ini yang di atas-atas sebetulnya nunggu keberanian teman-teman di bawah. Jangan jadi kalau nggak berani nekat itu berarti agak mentalnya, aduh, mentalnya tuh masih kurang. Harus berani nekat. Nekat berani apa? Berani ditolak, berani disuruh pulang, berani dimarahin, berani. Pokoknya datang aja. Ayahnya, ini oi kolonel, udah datang aja. Pas datang kirain siapa ternyata ayahnya ketua geng motor misalnya. Wah oh, nggak apa-apa, bawa kiki briges tuh. Wah, Ki, temenin Ki, kemana? Mau ngelamar. Kalau bawa saya, karena ayahnya ternyata ketua geng motor. Eh, oh ya udah bawa sama Kiki. Ternyata Kiki juga pernah, tapi gagal misalnya. Gitu. <laughs> misalnya, ya Ki, enggak, ininya contoh doang. Artinya, wah usaha aja, jangan setengah hati. Jadi baru disebut nekat itu kalau udah ngelakuin sesuatu bukan nekat tapi cuma doa doang ya Allah saya berharap bisa nikah tahun ini tapi nggak nekat-nekat coba tunjukin dulu karena nekat jadi tawakal nggak kenal, nggak apa-apa. Saking nekatnya, jauh kayaknya levelnya jauh banget nih. Kita orang biasa banget, dia mah bidadari banget. Apa? Seorang pengemis melamar bidadari. Wes. Jadi pengemis yang luar biasa nih. Kayak siapa? Julai? Julai. Pengemis melamar bidadari. Dah saya mah orang biasa, tapi saya punya Allah. Datang aja. Kan kita nggak tahu kalau belum mencoba kan? You don't know if you don't try. Itu pakai aja sebagai bahasa nekat tapi setelah itu bismillahirrahmanirrahim Allah ya mukallibal qulub. Wahai yang membolak-balikan hati. Udah segitu aja Allah udah lah keterusannya aku. Datang, ya Allah, Engkau yang memiliki hati orang-orang yang ada di dalam rumah ini. Ayahnya, ibunya, dia terbasuk membantu kadang-kadang membantu <clears throat> itu bisa membuat orang terbolak-balik hatinya. Ayahnya masih bingung gitu, ibunya masih mikir-mikir, si Nengnya juga masih mikir-mikir. Pembantunya yang wah semangat. Pembantunya bilang, "Neng, ah ibu teh udah sering ketemu anak laki-laki, tapi ini beda, Neng." Pembantunya tuh cerewet, tapi cerewet yang positif. Ternyata si pembantunya tadi dibeliin apa? cuangki sama kita. Ikhtiar yang maksimal. Pembantu juga bisa dimanfaatin. Karena saya pernah memanfaatkan pembantu. <laughs> Dan itu berhasil ikhtiarnya yang yang maksimal. Kita nggak akan tahu kalau kita belum mencoba. Doa terus ikhtiar. Ikhtiarnya tadi bawa cuangki, bawa apa pecel nasi pecel kasih ke pembantu. E, bu dari mana? Saya dari Surabaya. Oh saya bawain rawon buat ibu gitu ya. Bawain rawon. Masya Allah ini anak baik banget. Dia akan bisa mempengaruhi keputusan yang ada di dalam rumah itu. Keputusan paling penting bisa dipengaruhi oleh suara seorang pembantu rumah tangga. Gara-gara sebungkus rawon. Itu ikhtiar dulu. Jangan udah belum apa-apa, ah saya mah kayaknya nggak ini. Laksanakan aja dulu. Ikhtiar, kerja juga gitu, harus sedikit nekat. Karena dulu saya pernah bisnis beberapa usaha kecil-kecilan, bukan bisnis, usaha. Bisnis mah kayak gaya, eh. usaha lah. Usaha kecil-kecilan, bikin kayak cabang-cabang eh, apa MQS pulsa gitu. Itu berawal juga dengan kenekatan, pokoknya saya mau bikin itu aja, beli jual beli mobil second juga dengan kenekatan, Eh, properti kecil-kecilan cuma beli satu benerin terus jual lagi semuanya lewat nekat tapi tawakal sama Allah yang penting jangan bikin Allah kecewa itu aja kalau kita nggak bikin Allah kecewa kita masih tetap bisa ngandelin Allah begitu kita ngecewain Allah nggak bisa ngandelin apapun kalau kita mengandalkan Allah <clears throat> maka Allah akan menggunakan segalanya untuk kebaikan kita kalau kita nggak bisa mengandalkan Allah maka kita kehilangan segalanya sehingga ulama bilang, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segalanya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segalanya. Minta sama Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat sama hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah setiap permintaan orang-orang yang meminta kepadaku. Minta sama Allah. Ini semangat motivasi untuk berdoa dan e, berikhtiar dengan bumbu sedikit nekat. Baru kita akan melihat keajaiban. Banyak sekali dari pengalaman hidup saya itu nekat memang bikin keajaiban. Tapi dengan tawak, tawakal. Baru kita mengerti arti tawakal kalau kita udah agak sedikit nekat. Terus tips yang kedua, dari pengalaman hidup yang mungkin jadi sharing juga buat teman-teman. Biar doa itu diijabah oleh Allah. Ini penting banget nih. Jangan pernah makan atau minum sesuatu yang Allah haramkan. Itu mutlak. Gimana pun kita teriak-teriak di depan pintu Ka'bah, kalau di dalam darah dan daging kita ini tumbuh atau mengalir makanan dan minuman yang Allah nggak ridhai, suara kita itu Mut. Apa mut? Mute, mute, mute. Gak kedengaran. Di telepon, kita telepon Allah, tapi teleponnya di silent. Gak kedengaran. Kenapa gak kedengaran? Soalnya kita pakai uh, opsinya, opsi silent tadi. Dan opsi silent itu gara-gara kita makan makanan yang haram atau syubhat. Jangan pernah menggadaikan doa-doa teman-teman dengan harta yang haram walaupun berlimpah. Jangan pernah menggadaikan. Karena kalau kita sudah sampai membuang kesempatan di ijabah doa, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi walaupun kita punya dunia dan seisinya. Nih kalau pilihan ya. Ada pekerjaan tapi syubhat atau haram. Cuman resikonya Allah nggak mengijabah lagi doa kita. Atau kita nggak mengambil pekerjaan itu cuman gak dapat keuntungan besar. Tapi Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau saya sangat yakin gak perlu istiqorah akan memilih, yang penting Allah mengijabah doa saya. Urusan yang lain terserah. Kalau Allah mengijabah doa saya, mau coba, mau apa aja, minta sama Allah pemilik segalanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah segala kerajaan. Jadi jangan sampai Allah yang kita hilangkan, jangan sampai kita kehilangan tali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penghilang tali hubungan dengan Allah itu makanan dan minuman yang haram. Makanya Nabi pernah mengisahkan ada seorang laki-laki Yahudi melakukan perjalanan di tengah jalan dia ngelihat ada orang yang lagi makan babi guling, barbeque, harum gitu. Tapi makanannya babi. Laki-laki Yahudi tadi nyamperin terus bilang, "Eh, boleh nggak saya minta satu potong ikan itu? Kata laki-laki Yahudi, boleh nggak saya minta atini hadas samak, beri saya sepotong dari ikan ini. Kata orang-orang, kamu kan penampilannya kayaknya orang Yahudi ya? Ya, bukankah orang Yahudi itu dilarang makan babi? Emang, terus kenapa kamu minta makanan ini? Kata dia, yang minta babi siapa? Kan saya minta ikan, kata orang Yahudi. Tapi nunjuknya ke arah babi. Itu namanya hilah mencari-cari celah untuk mengubah hukum yang haram menjadi halal. Salah satunya dengan mengganti nama. Makanya Nabi bilang di dalam hadis, ada juga di Riyadus Solihin, <clears throat> janganlah kalian menamai khamar dengan karom. Karom itu mulia artinya, namanya keren. Jadi khamar itu tetap khamar, jangan dikasih nama yang keren-keren. Harganya 2 juta. Dari Itali. Keren lagi namanya tuh. Terus packagingnya bagus banget. Jangan kata Allah, kata Nabi. Kenapa? Karena itu akan mengubah sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang disukai, diminati, bangga orang dengannya. Sehingga dilarang menamakan sesuatu yang haram dengan nama yang baik. Begitu juga mengubah namanya menjadi nama seolah-olah dia halal. Orang Yahudi ini ngasih nama babi dengan kalimat samat ikan. Hati nih hadas samat. Beri saya ikan ini. Kata orang-orang, ini kan nggak boleh untuk kamu orang Yahudi. Emang saya minta babi, saya kan minta ikan, tapi nunjuknya ke arah babi. Akhirnya nggak mau berdebat, dikasihlah sepotong makanan babi. Dia minum, eh, dia makan, kemudian dia minum kamar. Udah selesai itu dia jalan. Jalan, dia jatuh di tengah perjalanan karena mabuk, kemudian untanya hilang. Untanya membawa semua bekal-bekal dia, terlunta-luntalah dia di tengah padang pasir ketika dia sadar, dia nggak punya apa-apa lagi. Waktu itu kemudian dia duduk, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi, Sampai di situ aja. Nabi kemudian ngasih komen terhadap hadisnya. Jadi Nabi yang menyampaikan ceritanya, kemudian Nabi komen. Apa komen Nabi? <clears throat> Makaluhu haram, malbasuhu haram, masyrabuhu haram, fa anna yustajabu lidzalik? <clears throat> Makanannya haram, minumannya haram. Kemudian tempat tinggal apa pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengijabah doa dia sehingga laki-laki itu mati di tengah padang pasir dalam keadaan terlunta-lunta. Datang lagi seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah saya supaya Allah mengijabah doa-doa saya. Karena saya berdoa itu Allah belum mengijabah saja. Saya mohon tawassul dari engkau ya Rasul, dengan wasilahmu semoga Allah mengijabah doa saya." Kata Nabi, "Ya Sa'ad, uh, atib mat'amak." Wahai Sa'ad, bersihkanlah makananmu dari yang haram. Lalu saat kemudian membalikan semua keuntungan-keuntungan ribanya dan dia tidak mau lagi makan riba sebagai seorang rentenir, kemudian akhirnya dia berdoa lagi dan sejak saat itu saat terkenal sebagai seorang ahli diijabah dalam doa. Karena meninggalkan usaha-usaha yang tidak Allah ridhoi. Jadi kalau mau melihat keajaiban dalam doa, jangan pernah masukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam tubuh kita. Mending kita lapar daripada kita memakan sesuatu yang Allah haramkan. Kecuali darurat. Kalau darurat boleh. Kan kaidah fikirnya ad-darurah tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Kita kelaparan di tengah hutan. Gak ada makanan kecuali, maaf tadi babi misalnya. Maka boleh kita makan babi. Tapi jangan digule, disate, di segala macam. Ada yang di apa eh, di dendeng gitu ya disimpan, ada yang sampai di dikalengin. Buat apa? Buat nanti kalau lapar lagi. Enggak, makan darurat itu hanya untuk menghilangkan rasa lapar yang yang sangat. Kalau udah hilang rasa lapar yang sangat, udah agak nyaman, udah tinggalkan itu. Begitu juga dalam urusan yang lain. Kalau kita darurat banget, boleh menggunakan harta yang haram, tapi sebatas menghilangkan unsur darurat kita saja. Anak sakit, Gak punya uang sama sekali, minjam ke teman-teman gak ada yang bisa nolong. Akhirnya terpaksa kita menggunakan eh, sistem-sistem yang Allah gak ridhoi. Tapi sebatas untuk bisa membiayai pengobatan anak. Jangan hutangnya 1 miliar, padahal pengobatannya 10 juta. Kenapa ada 999 eh, apa 990 jutaan? Karena itu buat tambahan modal. Nah, ini bukan darurat namanya. Selama kita menjaga yang ini, Allah berjanji akan uji budak da'i. Aku akan mengijabah doa-doa kalian. Jangan pernah menggadaikan doa. Yang terakhir, kalau pengen doa kita diijabah oleh Allah, ijabahlah panggilan Allah. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Penuhilah panggilan Allah dan berimanlah kepada Allah supaya kalian mendapat petunjuk. Jadi kalau kita mengijabah panggilan Allah, Allah mengijabah panggilan kita. Begitu Allah bilang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, labbaika ya Rabbi. Ngomongnya gitu. Labbaika Ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Datang buru-buru, wudhu langsung datang ke masjid. Nanti begitu kita bilang, Allah ya Allah, labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita buru-buru datang kepada Allah, seperti itu juga Allah buru-buru datang kepada kita. Seperti kita berleha-leha atau menunda-nunda waktu untuk datang kepada Allah, seperti itu juga Allah menunda-nunda waktu untuk datang kepada kita ketika kita panggil. Ana inda zanni abdi bi. Aku tergantung gimana hambaku. Falkuruni alkurukum Ingatlah aku, aku ingat kalian. Jadi jangan salahin Allah kalau doa kita belum diijabah juga. Mungkin kita ketika Allah panggil juga nggak gitu-gitu amat. Sehingga Allah juga akan mengimbangi gimana perlakuan kita kepada Allah. Kenapa kayak gitu? Biar dengan cara kayak gitu kita menjadi lebih taat kepada Allah. Sebetulnya nggak ngimbangin sih, Allah tetap Rahman dan Rahim, cuman dalam bab itu doang. <clears throat> Di sisi yang lain, Allah tuh ngasih nikmat kepada kita tuh nggak ngeliat kita soleh apa enggak. Terusnya dikasih nikmat kan? Kita membangkang ke Allah tetap dikasih hidup, dikasih bahagia, dikasih uh, apa nafas dan seterusnya, tetap dikasih nikmat. Cuman dalam bab doa aja Allah mau ngimbangin kita. Jadi Allah tetap nggak akan zalim sama hambanya. Cuman dalam bab itu Allah nggak mau kecuali melihat kita sungguh-sungguh kepada Allah. Begitu dengar kadang-kadang apalagi kadang-kadang kadang-kadang kita datang ke masjidnya belum azan. Datang ke masjid itu sholat subuh jam 11 malam. <laughs> Udah langsung dah datang. Ngapain kamu jam 11 malam ke masjid? dengan sholat subuh. Ini misalnya saking luar biasanya. Kayak siapa? Said Ibnul Musayyib. 30 tahun mendengar azan di dalam masjid, nggak pernah mendengar azan di luar masjid. Artinya sebelum azan udah masuk mas masjid. Kalau kita kayak gitu, Allah juga gitu. Kita belum baru mau tangan, eh udah dikabulkan, kok bisa gitu ya Allah? Kan kita datang ke masjid sebelum azan. Kayak Nabi itu baru membatin doang dalam hati, udah Allah kabulkan, belum juga ngomong. Ya Allah, eh udah datang langsung, ada miss call gitu, wah ditunggu ya, nanti kita uh, apa wawancara kerjaan, belum juga berdoa, udah wawancara kerjaan. Belum juga ketemu ceweknya, tapi ceweknya yang nyamperin duluan. Eh, uh, Ustadz, boleh nggak saya ta'arufan sama yang ikhwan yang itu? Oh, yang itu yang mana? Yang ini? <laughs> yang itu. <laughs> Bukan ke sini. yang di belakang Ustadz. Oh, yang di belakang saya. Ya udah, nanti saya kenalin, kasih aja CV-nya. Ternyata yang nyamperin duluan, ceweknya ngasih CV duluan. Ini karena kita duluan datang kepada Allah sebelum Allah panggil. Udah sekali begitu juga ya akhwat. Begitu Allah katakan, wahai hamba-hambaku, atau katakanlah kepada perempuan, tutuplah aurat-aurat mereka. Kalau kita ijabah panggilan Allah, Allah juga akan mengijabah panggilan kita. Sedikit nekat supaya belajar tawakal. Kemudian yang kedua, jangan campuri daging dan darah kita dengan makanan yang haram. Yang ketiga, apa? E, ijabahlah panggilan Allah sehingga Allah mengijabah panggilan kita. Kalau udah bisa kayak gini, insya Allah teman-teman mudah dalam hidup. Mau kerjaan mudah, mau sekolah mudah, mau nikah mudah, mau punya anak mudah. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Ilahi. Andalkan Allah, jangan andalkan makhluk. Walaupun mustahil sekalipun. Jangan kita membatasi yakin kita kepada Allah hanya dengan kata-kata mungkin dan mustahil. Kalau gitu Allah hanya akan ngasih kepada kita hal-hal yang mungkin. Kalau kita masih yakin kepada Allah terhadap hal yang mustahil, Allah ngasih kepada kita yang impossible. Tergantung gimana kita. Saya yakin kepada Allah akan maha penyembuh kalau sakitnya cuma flu. Minum obat eh, flu atau obat sakit kepala. Allah fa'idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit Allah maha penyembuh. Allah sembuhkan. Tapi begitu sakitnya parah, kita nggak yakin lagi sama Allah. Yakin kepada makhluk. Padahal makhluk mah nggak boleh kita yakini, hanya boleh kita ikhtiar. Ke dokter itu babnya ikhtiar, bukan bab iman. Nggak boleh beriman kepada dokter, beriman kepada obat, tapi ikhtiarnya kepada dokter dan obat sesuai dengan tuntunan Allah. Imannya kepada Allah, karena Allah bisa saja tidak menyembuhkan penyakit kita walaupun kita udah bahkan dokter aja bisa sakit. Apalagi yakin kepada penggandaan uang. Sampai ada driver salah satu driver Grab kalau nggak salah ngomong, "Eh, Kang, itu ada juga ternyata di Jawa Barat ya yang bisa menggandakan uang sama kayak eh, itu eh, yang itu yang Kanjeng bisa menggandakan uang katanya. Saya jadi galau." Karena kalau bisa kayak gitu saya senang banget. Mending saya nggak usah jadi driver Grab lagi. Saya mah ke situ aja lumayan saya ada uang satu juta, siapa tahu bisa jadi lima juta, kata dia. Saya bilang, Kang, itu dia yang menggandakan uang itu namanya bisnis apa Kang? Bisnis jasa. Kalau dia bisa menggandakan uang, ngapain dia capek-capek bisnis jasa? Udah aja duit dia sendiri digandain, udah gitu nggak perlu lagi berusaha, nggak perlu lagi berikhtiar, nggak perlu lagi kerja, pakai mahar 5 juta, nanti digandain jadi 10 juta. yang dia capek-capek kerja? Kalau dia bisa menggandakan uang sendiri, begitu dia ada uang seribu, ah saya gandain ah, ada uang sepuluh ribu, gandain ah kan gampang kan? Ngapain kerja lagi? Dia kerja karena dia nggak bisa menggandakan uang. Saya bilang, oh gitu kan? Ini artinya saking kita uh, lemahnya iman kepada Allah sampai akhirnya kita melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak logis sama sekali. Kalau kita yakin Allah bisa menggandakan uang, kayak kita yakin kepada sosok yang bisa menggandakan uang di dunia, harusnya kita datang ke Allah lebih sering. Ya, kenapa ada orang yang sangat terpelajar, educated, sampai dokter, eh terpengaruh juga dengan isu-isu kayak gini. Dia bawa berapa puluh miliar supaya digandain, akhirnya nggak balik sama sekali, kecuali sedikit. Kenapa kita nggak datang kepada Allah? Allah saya pengen digandain nih duitnya, saya kasih deh untuk Palestina satu juta. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam benih yang nanti ujung-ujungnya dikasih 700 kali lipat. Kenapa kita nggak yakin sih sama Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran dengan benar sekali Allahul azim. Kenapa kita yakin kepada makhluk yang lagi-lagi terbukti bahwa itu bohong. Tapi masih aja yakin. Udah di TV lagi rame-ramenya bahwa itu bohong. Kita ada juga di Jawa Barat tuh. Kita saya pengen datang sana. Udah jelas di TV itu bohong. Tapi ini mau didatangin gitu. Kenapa Allah yang maha benar kita nggak datengin? Ini kan agak-agak unik. Berarti kita belum benar-benar beriman kepada Allah. Walaupun kita selalu bilang Sadaqallahul azim. Kita bilang gitu. Apa artinya? Maha benar Allah. Tuh kan? Berarti kita nggak paham maknanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallah, Maha benar Allah al-azim yang maha agung. Maha benar Allah yang maha agung. Tapi berhubung sari tilawah sudah kayak gitu dari sejak dulu. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Udah ya kita ikutin aja. Semuanya pada amin. Udah aja gitu. Saking gak memaknai lagi. Ini apa sih maksud dari kalimat. Bahkan kita meyakini bahwa sadakallah lazim itu bagian dari membaca Al-Quran. Seolah-olah kalau kita gak baca sadakallah setelah baca Al-Quran itu dosa. Eh kok kamu tutup Al-Quran gak sadakallah? Eh gitu kan. Eh kalau dulu dong. Sadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Sadaqallah itu kalimat iman. Kalimat tasdib. Bahwa kita membenarkan apa yang kita baca. Jadi inti dari sadaqallah itu benar banget nih. Jadi anak kekinian mungkin bilangnya selain sadaqallah eh, Zalikal kita la Wah benar banget. Itu sama dengan sadaqallah lazim. Cuma lebih utama kita pakai bahasa Al-Quran sadaqallah lazim. Tapi artinya benar banget nih. Allah bilang, "Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba." Wah, benar banget. "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijarah." Benar banget. Itu artinya sadaqallahul azim. Banyak orang baca sadaqallahul azim tapi nggak percaya sama ayatnya. Ayatnya mengatakan, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi 700 kali lipat. Sadaqallahul azim. Lewat kenceleng, disenyumin. Gak dikasih, gak dicelupin tuh koin. Kenapa disenyumin? Senyumkan sedekah. Jadi sedekah dia adalah se senyum. Ini gara-gara nggak sadaqallahul azim dari hati, cuma dengan lisan. Jadi kita harusnya bilang surah Allah itu bukan cuma di akhir bacaan, setiap ayat juga boleh bilang Allah lazim dan nggak harus berirama, nggak uh, apa walau sadaqallah nggak harus gitu. Kalau orang Arab baca Allah lazim mah eh, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul lazim. Gitu. Itu kalimat pembenaran dari kita. Ini benar banget, ini benar banget. Akhirnya kita percaya. Apa yang Allah bilang benar banget, nggak ada yang salah. Rasulullah bilang, "Wa shadaqar rasul." Rasulullah bah, benar. Shadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan rasulnya. Hadza ma wa'adana Allah. Ini yang dijanjikan Allah dan shadaqallahu wa rasuluh. Tapi kalau shadaqallah cuma ritual, begitu kita ikut musabakah lupa shadaqallah nggak jadi juara. Soalnya lupa sadaqah, sadaqallah. Itu pengalaman di Musabakoh Sampai lebih parah lagi kalau kita di Musabakoh saking nggak paham, kita pakai irama ngaji itu pakai irama musik orang Mesir. Namanya Ummu Kulsum. Itu kalau di Indonesia mirip seperti penyanyi pop Indonesia yang lagi ngehit-ngehit misalnya sebutlah Agnes Monica. Agnes Agnes eh apa sih namanya? Agnes ya, Agnes Monica. Maaf ya, saya emang nggak pernah ngepoin yang gitu-gitu. Si Agnes Monica eh kan lagi ngehit tuh untuk cewek-cewek Nah, Agnes Monica untuk Mesir namanya Umi Umu Kulsum, Umi Kasum. Saya ngaji nih di Indonesia. Hmm, gitu ya. Oh kok bagus uh, ngajinya uh, Hanan. Ya ini pakai iramanya Umi Kalsum. Karena saya nggak tahu kalau Umi Kalsum itu iramanya lagu-lagu pop biasa. Ya Habibi, saya nyanyiin di dalam masjid. Artinya wahai kekasihku. Tapi nyanyinya di dalam masjid. Ifrah ya albi, berbahagialah wahai kekasihku. Sampai ada lagu, e, kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Aku nggak punya pulsa, gitu kan ya dulu ya iklannya mah. Itu saya nyanyikan ketika musabakoh di dalam masjid, seolah-olah itu irama. Jadi kalau uh, Ifrah ya albi, ya ayyuhalladzi, wah cocok nih. Ya habibi wa'alamu. Wih, cocok nih kayaknya dibawa dari irama musik ke irama Al-Quran. Saya yakin banget dulu waktu musabakah di Indonesia. Begitu saya ke Mesir, yang pertama saya cari adalah kaset Ummu Kulsum. Ini saya harus cari kaset originalnya. Dulu kan kaset. Teman-teman gak tahu kaset ya? Maaf ya, beda generasi. Nah sekarang gak tahu kaset. Kaset itu sejenis CD tapi yang masih ada pitanya gitu. Gak ada zaman sekarang. Maaf, baru lahir. Nah saya mau udah tua. Saya cari kaset originalnya Ummu Kulsum. Cari itu di toko buku Islam. Tafsir, hadis. Cari kaset Ummu Kulsum. Saya tanya ke si yang penjualnya. Mang, ada kaset Ummu Kulsum gak Mang? Mang manggilnya. Terus orang Mesir, ah kaset siapa? Ummu Kulsum. Maksud kamu Ummu Kulsum anaknya Nabi? Enggak, kaset, kaset, kaset. Yang ya Habibi <laughs> gitu-gitu saya nyanyi. Dia heran. Orang Mesir heran. Hah? saya kan orangnya agak-agak polos gitu, polos gak jelas gitu kan. Terus dia heran, ngapain kamu cari kasar itu di sini? Ini kan toko buku Islam. Nah itu kan uh, apa uh, muslimah, emang muslimah. Terus kamu ngapain mau dengar lagu-lagu itu? Pengen belajar Al-Quran. Makin heran dia, belajar Al-Quran dengerin itu. Apa hubungannya ya? Dia jadi asal-asal ternyambung gitu kan. Kamu belajar Al-Quran pakai umat kosong, hubungannya apa ya kata dia? Ada aqua. <laughs> Terus saya bilang, lah kan irama-irama Ummu Kulsum itu bagus dipakai ngaji. Langsung dia bilang, ma'azallah. Ma'azallah itu kalau bahasa kita mah, a'uzubillah. Dia langsung heran, a'udzubillah syaitan rajim <laughs> kata dia. Kenapa kamu bilang saya syaitan rajim? Ya akhi kata dia. Ummu Kulsum itu lagunya lagu umum. Irama musik-musiknya, irama musik-musik yang cuma cinta-cintaan. Ini bukan urusan fikih ya, tetapi itu bukan bacaan Al-Quran. Jadi kamu jangan belajar dari musik itu. Kalau musik mah musik aja, tapi jangan dipakai musik untuk baca Al-Quran. Oh gitu ya, saya belum ngerti. Astagfirullahaladzim, bilang rajim dong kalau gitu. <laughs> Gara-gara saya salah paham. Saking kita nggak menghayati apa yang kita baca. Akhirnya kita bawa-bawa Al-Quran, dicampur adukan. Padahal Al-Quran, Al-Quran aja. Musik-musik aja, main-main aja. Sehingga kalau kita campur adukan, kalau di anak skate itu mirip-mirip dengan istilah why I don't skate. Dia bukan anak skate, tapi pakai baju tracer misalnya ya. Bukan anak skate, tapi pakai DC gitu. Kena deh saya sendiri. Bukan anak skate, tapi pakai baju DC. Bukan anak pantai, misalnya pakai rip curl, tapi rip curlnya yang paling gede tuh. Kalau perlu, eh, yang kelihatan dari jauh itu cuma rip curl, orangnya nggak kelihatan. Saking pengen diakui sebagai anak pantai, anak quicksilver, anak apa e, kalau skema mungkin anak DC atau kalau anak basket sebutlah mungkin Nike gitu-gitu. Karena dia memaksakan ini kalau ternyata bukan kayak gini cara belajar Al-Qur'an, baru saya kemudian belajar Al-Qur'annya dengan tadabur, dengan hati. Ternyata baca Al-Qur'an yang paling tepat itu dengan hati bukan dengan irama. Irama gimana pun suara kita bagus kalau nggak dari hati nggak kena. Tapi kalau suara dari hati, walaupun suara kita agak-agak parah, insya Allah kena. Kena orang nggak jadi <laughs> kena di hati orang insya Allah ya. Jadi sodakallahul azim itu membenarkan. Kita sering bilang sodakallahul azim. Tapi ayatnya kita gak beriman. Sehingga kita gak mengamalkan, Gak berdoa dengan ayat itu. Berarti sodakallahul azim kita cuma di, li, lisan saja. Yakin. Saya yakin insya Allah. Kalaupun gak dibilang 100% eh, tapi saya sangat yakin yang membuat saya sampai tidak perlu galau lagi kalau ada masalah saya bisa bilang ke Allah. Sebagaimana kata Umar, wahai masa, wahai diriku, kalau kamu punya masalah jangan bilang ya Allah saya punya masalah besar, tapi bilang wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Serahkan kepada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah pengen nikah, ya Allah pengen rezeki, ya Allah pengen kerjaan, ya Allah pengen anak, ya Allah pengen apapun yang kebaikan-kebaikan, ya Allah. Bukan yang lainnya. Kayak iklan TV kabel ya. Ya Allah, <laughs> bukan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. <laughs> Telat ya. Oke, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Malam ini kita mau doa apa? Mas, ah, doa cincin? Ya udah, doa cincin ya. Doa menyematkan cincin dan mengatakan akad dengan lancar, jangan pakai baca teks. Dan saya selalu menitipkan kepada teman-teman jangan melupakan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, karena kita nggak bisa nolong mereka banyak, setidaknya kita jangan juga udah nggak nolong nggak doain pula. Plus yang pasti kita ngedoain bangsa kita Indonesia Mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita pemimpin-pemimpin yang beriman, yang soleh, dan juga diberikan kemakmuran kepada bangsa Indonesia. Supaya orang-orang yang sakit mampu berobat, orang-orang yang miskin bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Allah berikan kepada kita pemimpin yang adil, rakyat yang sabar. Mudah-mudahan Allah berikan baldatun toyibatun warabbun ghafur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. rajim. بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اهدنا الصراط المستقيم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا يا الله ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهدي شباب إندونيسيا اللهم اهدي شباب إندونيسيا اللهم اجعلهم من الصالحين اللهم اغفر لهم ذنوبهم وتقبل منهم توبتهم يا غفار يا غفار يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا يا الله يا أرحم الراحمين Engkaulah yang menggenggam hati setiap hambamu ya Allah. kami serahkan hati kami untuk berada di dalam genggaman dan kasih sayangmu, ya Allah. Jangan biarkan hati kami digenggam oleh hawa nafsu dan syaitan, ya Allah. Gegam, genggam eratlah hati kami, ya Allah. Dan jagalah ia sampai akhir hayat kami, ya Allah. Tanpa engkau, hati kami akan terbolak-balik antara kebatilan dan kemungkaran, ya Allah. Kami takut, mungkin hari ini kami sering ke masjid, senang kepada taklim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tetapi jika engkau tidak menggenggam hati kami, justru di akhir hayat itu, mungkin bisa saja hati kami condong kepada kebatilan, condong kepada kemusyrikan, condong kepada kemungkaran, sehingga matilah kami dalam keadaan su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'il khatimah, ya Allah. Genggamlah hati kami, senantiasa dalam ketaatan sampai akhir hayat kami, ya Allah. Kami merasakan hati kami, kadang iman bertambah, kadang iman turun. Kadang iman naik, kadang iman turun, kadang iman bertambah, kadang berkurang. Kadang iman kami dalam keadaan kuat, kadang iman kami dalam keadaan lemah. Setiap hari kami merasakan naik turunnya iman. Jika kami tidak menyerahkan hati kami kepadamu, siapa yang bisa menolong kami ya Allah? Betapa ruginya kami ya Allah, jika sepanjang hidup kami beramal solih, malam hari kami tahajud, setiap hari kami ke masjid, siang hari kami berpuasa, dengan harta kami bersedekah, sepanjang hidup kami beramal solih, tetapi jika akhir hayat kami syirik, di akhir hayat kami su'ul khatimah, maka sia-sialah semua kebaikan-kebaikan kami sepanjang hidup kami, ya Allah. Karena yang menjamin seseorang itu adalah akhir hayatnya, baik dan buruknya. Jika akhir hayat seseorang baik, walaupun sepanjang hidupnya dia berbuat buruk, maka engkau akan mengampuninya dan memasukkannya ke surga. Jika akhir hayatnya buruk, walaupun sepanjang hidupnya beramal solih, maka gugurlah segala amal-amalannya dan menjadi penghuni neraka. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah ya Allah. Sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami sepanjang hidup kami, terutama sejak kami hijrah, maka berilah juga hidayah kepada kami di akhir hayat kami ya Allah. Jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika bertemu denganmu ya Allah. Dan jadikanlah sebaik-baik amal kami adalah amalan yang terakhir ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia. Berilah petunjukmu kepada pemuda-pemuda Bandung. Jadikanlah anak-anak muda Indonesia, terutama anak-anak muda Bandung sebagai ashabul kafi. Anak-anak muda yang yakin kepadamu, ya Allah. Anak-anak muda yang berserah diri kepadamu, ya Allah. Halalkan hubungan mereka ya Allah. Pertemukan mereka dengan bidadari-bidadari mereka ya Allah. Pertemukan pemudi-pemudi kami dengan imam-imam mereka yang solih ya Allah. Sehingga hidup mereka penuh dengan keberkahan darimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Menangkanlah Islam di atas pundak anak-anak muda yang beriman ya Allah. Wariskanlah bumi ini kepada hamba-hambamu yang beriman. Janganlah engkau timpakan musibah kepada kami di mana bumi terwariskan kepada orang-orang yang kufur kepadamu, ya Allah. Ya rahman Rahimin, anugerahkanlah di antara anak-anak muda yang pada malam ini ikut talim dimanapun mereka berada. Anak-anak muda yang rajin ke masjid, anugerahkanlah, jadikanlah mereka sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pengayom-pengayom umat di masa yang akan datang, ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai pembela-pembela kaum muslimin di masa yang akan datang, ya Allah jauhkanlah mereka dari sifat munafik yang justru menyerang dan menghujat kaum muslimin dan agamanya. Ya Arhamar Rahimin, tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimin. Jagalah mereka dengan rasa malu dan jagalah kehormatan mereka dengan agamamu. Ya Arhamar Rahimin, beri kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan hati kami. Beri kepada kami pasangan dan keturunan yang membuat kami bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Tidaklah kami duduk di dalam masjid seperti ini, kecuali karena kami tahu itu semuanya dari ajaran Rasulullah SAW. Setiap orang yang beriman di muka bumi ini berhutang kebaikan yang sangat besar kepada Rasulullah SAW. Tidaklah iman kami ketahui, tidaklah kami mengenal Islam kecuali itu hasil jeripayah dan perjuangan Rasulullah. Kami berhijrah karena kami membaca tentang kisah Rasulullah. Kami masuk Islam, kami menjadi seorang Muslim karena ajaran Rasulullah. Rasulullah yang paling banyak berjasa bagi kami, melebihi jasa seorang ayah dan ibu. Titipkan salam rindu kami kepada Rasulullah ya Allah. Sekarang beliau ada di sisimu, titipkan salam kami kepada beliau. Katakanlah kepada beliau bahwa kami rindu Rasulullah. Seandainya hari ini Rasulullah ada di tengah-tengah kami, mungkin nasib kaum muslimin tidak akan dicela, dihina, ataupun ditindas seperti hari ini ya Allah. Tapi ini ujian untuk kami sekaligus untuk mempersatukan barisan kaum muslimin. Titip salam kami kepada Rasulullah. Mungkin banyak dari kami yang belum sempat untuk berziarah ke makam beliau. Setidaknya kami selalu datang ke rumah yang beliau cintai yaitu rumahmu ya Allah. Titip salam kami kepada beliau. Sampaikan kepada beliau, kami berharap suatu saat nanti di padang mahsyar, beliau mau memberi kami syafaat dengan seizinmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, titip salam kami kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Bunda Khadijah, kepada Ibunda Aisyah. Sungguh kami mencintai mereka semuanya karenamu ya Allah. Dan ajarkanlah kami agar bisa menjadi pejuang-pejuang hebat seperti mereka kelak ya Allah. Ya Rahman Rahimin, maafkanlah kami yang belum bisa menolong saudara kami di Palestina dan di Suriah ya Allah. Kami sadar kalau kami masih zolim, Siang malam kami tertawa, nikmat hidup bersama keluarga kami, seolah-olah kami tidak ingat ada saudara kami yang setiap hari menangis di kem-kem pengungsian di Suriah dan Palestina, ya Allah. Ada saudara kami yang terusir dari kampung halamannya di Myanmar ya Allah. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak. Maafkanlah kekurangan kami ya Allah. Kami belum bisa membantu mereka kecuali hanya dengan mengisikan sedikit dari harta kami untuk kami kirimkan untuk mereka. Tapi itu sama sekali belum bisa menyelesaikan masalah mereka. Maafkanlah kami ya Allah. Kami hanya bisa mendoakan mereka. Tolonglah kaum muslimin ya Allah. Engkau lah maha penolong. Tolonglah kaum muslimin di Palestina. Tolonglah kaum muslimin di Suriah. Jangan lagi ada perang dan penjajahan terhadap saudara kami ya Allah. Kami sering menikmati hidup kami bersama teman-teman kami. Di antara kami ada yang senang main skate, ada yang senang musik, ada yang senang main BMX, ada yang senang bola. Kami bisa menikmati hidup kami setiap sore dengan ceria. Kami berkeringat, kami sehat, kami tertawa bersama teman-teman kami. Tetapi banyak saudara kami di Palestina dan di Suriah, mereka tidak bisa hidup senikmat kehidupan kami. Seandainya mereka melihat bagaimana kami tertawa bersama teman-teman kami, Sedangkan mereka menitikkan air mata. Apa yang akan mereka katakan tentang kami di hadapanmu kelak ya Allah? Kami yakin banyak anak-anak muda di Palestina yang juga ingin menikmati masa mudanya dengan olahraga, dengan hal-hal yang positif seperti yang kami lakukan bersama teman-teman kami. Tapi engkau memberikan mereka kehidupan yang mungkin lebih spesial daripada kehidupan kami. Maka tolonglah mereka ya Allah. Jangan lagi ada setetes darah pun dari darah kaum muslimin yang tumpah dan ditumpahkan oleh orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah dakwah kami ya Allah. Makmurkan masjid-masjid di seluruh Indonesia, terutama di Bandung dengan anak-anak muda ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di masjid ini malam ini ya Allah sebagai dai pembawa bendera agamamu yang akan berdakwah di lingkungan kami masing-masing ya Allah yang akan meramaikan masjid kami masing-masing ya Allah sehingga bukan hanya masjid TSB yang penuh dengan anak muda tetapi semua masjid di Indonesia penuh dengan anak-anak muda yang cinta kepadamu ya Allah itulah cita-cita kami ya Allah itulah harapan kami itulah visi kami ya Allah maka tolonglah dakwah kami mudah-mudahan kelak kami bisa mendengar seorang presiden Indonesia yang hafal Al-Quran menjadi imam dalam sholat kami membacakan ayat-ayat yang jarang kami baca karena bukan ayat-ayat yang ada di juz 30 tetapi ayat yang ada di seluruh Al-Quran kami rindu diimami oleh seorang presiden yang hafiz Al-Quran yang membaca Al-Quran dengan khusyuk yang membuat rakyatnya menangis ketika sholat di belakangnya Ya Allah mudah-mudahan kami bisa menikmati hari itu Ya Allah Hari ketika wakil presiden kami mengumandangkan azan, memanggil rakyatnya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Lalu presiden kami mengimami sholatnya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.